سيد الإنس والجن أجمعين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين Jemaah sekalian, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 18 Jumadil Awal 1428 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2007. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ini tercatat oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah kita yang luhur di sisinya mulia dalam pandangannya Bapak-bapak dan ibu sekalian ini barangkali sudah banyak yang mendengar bahwa hari ini adalah hari terakhir saya memberi materi kepada jamaah sekalian. Sebenarnya semua materi yang telah saya bawakan, kalau tidak salah, sebanyak 15 kali pertemuan. Itu semuanya didasarkan pada kitab Minhajul Abidin. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sudah memilikinya. Ya. Yang belum memilikinya silahkan menghubungi DKM. Ini kitab Minhajul Abidin ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adalah karya terakhir dari imam kita Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali. pernah saya singgung karena Imam Ghazali ini orang Persia tidak Persia menyebutnya Imam Razali Razali Ghain jadi Rain Imam Razali jangan heran kalau di Sunda ada nama Bapak Jaja Rojali coba ada nggak di sini Bapak Jaja itu teh tabarukan ngalap berkah dari Imam Ghazali. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. diakui kitab ini sulit. Ya, padahal ini kitab yang termudah dari rangkaian karangan beliau. Ya, kalau kita baca Ihya Ulumuddin lebih sulit lagi. Apalagi kalau sudah masuk kepada karya-karya ilmiah beliau seperti Al-Mustasfa tentang usul fikih atau Al-Iqtisad fil I'tiqad tentang akidah ya. atau Mi'yarul Ilm tentang logika ilmu mantik ya, yang seharusnya setiap muslim harus mempelajarinya supaya tidak keliru berpikir ya. sebab keliru berpikir fatal akibatnya itu lebih sulit lagi bapak-bapak ibu-ibu nah oleh karena itu penterjemah dari Minhajul Abidin ini yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh berusaha meringkasnya Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Di Indonesia ini Sudah ada lima atau enam orang yang berupaya menerjemah Minhajul Abidin ya, Di antaranya Almarhum Mahbub Junaidi Seorang kolumnis Handal Dulu dia sering menulis di majalah Tempo Salah seorang kolumnis favorit saya juga tapi entah kenapa ya bapak-bapak, kok yang banyak dicari itu, itu adalah yang diterjemahkan oleh Abdullah bin Nuh. Ya. Kalau kami kekurangan modal, sehingga sempat beberapa tahun buku ini tidak terbit, orang mencari. Ya, belakangan saya ketahui bahwa beliau tidak sekadar menerjemah Ya, secara syariat, secara zahir, beliau memang ahli bahasa, khususnya bahasa Arab. Syair yang telah lahir, syair yang telah lahir dari beliau itu dalam bahasa Arab berjumlah 8.000 bait kurang lebih. Ya, banyak diantaranya yang telah Eh, memenangkan penghargaan-penghargaan dari dunia Arab sana. Ya. Kemudian di samping itu, ya, tadi secara zahirnya, ya, secara batinnya, beliau adalah murid dari Imam Al Ghazali. Ya. Walaupun terentang waktu yang sangat jauh antara Imam Ghazali dan beliau. Ya. Murid rohani seperti halnya Imam uh, mungkin bapak-bapak sudah kenal Syekh uh, eh, Abdul Muhyi Pami Jahat ya. Mudah-mudahan sebagian besar dari bapak-bapak sudah pernah ziarah ke Pamijahan. Ya. Karena ziarah ini bagian penting dari tasawuf. Ya. Ziarah itu upaya kita untuk mempertautkan hubungan batin kita dengan para masyayih. Nanti dari para masyayih menyambung kepada para anbiya. Ya. Para anbiya menyambung kepada Sayyidul Anbiya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa nyambung kepada Jibril alaihissalam. Ya, akhirnya tanpa direkayasa, tanpa diutak-atik lebih jauh lagi, akhirnya kita dihantar kepada ma'rifatullah. Ya, jangan pandang enteng ziarah ya. Nah, Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini dididik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di gua tersebut. Gua Pamijahan. Padahal Syekh Abdul Muhi ini katanya bukan orang sana. Tapi berasal dari Jawa Timur. mencari gua tersebut bertahun-tahun. Sampai di gua tersebut dididik oleh Syekh Abdul Qadir al Jailani Padahal ada rentang waktu yang sangat jauh sejak meninggalnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada masa hidup Sayyid Syekh Abdul Muhyi mungkin lebih dari 500 tahun. Tapi kok bisa begitu ya? Sekali lagi saya ingatkan bahwa makhluk itu eh maaf, waktu itu adalah makhluk Allah. Waktu itu adalah ciptaan Allah. Kita tidak mungkin bertemu dengan leluhur kita. Ya, janggawareh kita. Janggawareh bahasa Jawanya apa ya? Gudeg-gudeg siwur. Ya. Mungkin tidak kita ketemu dengan beliau. Mungkin tidak kita bertemu dengan cicit kita. Ya. Kita tidak mungkin bertemu karena kita dihambat oleh hijab waktu yang sulit untuk ditembus. Ya, tetapi waktu adalah makhluk Allah dengan irodah, dengan kehendak, dengan kekuasaan Dia. Maka hijab waktu ini lumer. Maka bertemulah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Ajalani merangkul muridnya Syekh Abdul Muhi Pamijahan dididik di gua itu. Ya. Ada yang pernah dididik oleh Rasulullah SAW langsung yaitu Syekh Awis Al-Qardi belakangan saya baru faham bahwa Mama Abdullah bin Nuh ini adalah murid rohani dari Imam Al-Ghazali. Pantas saja terjemahannya itu lain. Ya. Tidak lekang oleh zaman. Tapi tetap saja kita yang awam ini sulit memahaminya ya. Saya sudah berupaya untuk mengedit ulang buku ini. Ya, mensetnya kemudian saya bikin apa itu isi buku ya antara halaman tujuh Romawi hingga sepuluh ya 7 hingga sepuluh Romawi ya dengan susah payah saya susun isi buku ya supaya bapak-bapak ibu-ibu terbantu untuk membayangkan anatomi dari buku ini. Tapi tetap saja sulit. Ya. Nah, ternyata almarhum uh, Syekh Abdullah Bino ini pernah membuat ringkasannya. Tetapi dalam bahasa Sunda. Sudah gitu huruf Arab Melayu. Mau? Gimana orang Jawa di sini atau orang Padang? <laughs> Ngerti itu. <laughs> ya. Sudah gitu huruf Arab Melayu. Ya. Makin sulit saja membacanya. Nah, doakan agar waktu saya berkah. Saya berusaha mentransfer bahasa tulisan Arab Melayu ini saya transfer ke Latin ya, dan kemudian Sunda Sunda na Latin ya, atau Sunda Latin ya. saya transfer ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya. mudah-mudahan bisa mempermudah ya oleh karena itu saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu tidak putus hubungan ya, walaupun saya sudah tidak lagi mengajar di sini silakan catat nomor telepon saya alamat email saya e, telepon lokal saya 0251 0251 713 4855. Saya ulangi. Ini fleksi ya. Kalau saya kasih nomor S ya nanti bapak-bapak tersinggung. <laughs> Kosong dua lima satu tujuh satu tiga empat delapan lima lima. empat delapan lima lima ya. tadi kepalanya tujuh satu tiga ya kosong dua lima satu tujuh satu tiga empat delapan lima lima ya. kemudian GSM-nya ya ini GSM-nya simpati Telkomsel. Kalau saya kasih yang Pro Excel nanti tersinggung. 0813 813 lagi 62 629 0813 813 62629. 24 jam insya Allah tidak ditutup itu HP. Ya. Sedangkan alamat emailnya ya, Mustafa ABN M U S T O F A A B N tanpa spasi ya. M U S T O F A A B N Mustafa A B N at telkom.net gitu. tidak akan saya beri alamat di Yahoo ya telkom.net betul tidak ya telkom.net ya atau telkomnet.com ini alamat sendiri sudah tidak ini saya. Tahu-tahu buka itu saja ya. Telkom.net betul ya. Ya silahkan barangkali ada yang mau uh, tukar menukar informasi dengan saya. Kita sama-sama belajar pak. Ya. Kalau saya duduk di sini di depan bapak-bapak bukan berarti saya yang terbaik. Bukan. Cuma takdir dari Allah saya harus maju ke sini. Saya yakin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh lebih dari saya makomnya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, ya. Yang Indonesia demikian. Ya, terkadang ada orang berbicara di depan yang pendengarnya lebih fakih dari dia. Tetapi demikianlah ya. Kita sama-sama belajar. Nah, barangkali nanti ringkasan Minhajul Abidin ini Bapak-bapak tebalnya 400 halaman dengan pendahuluannya. Tapi ringkasannya itu hanya kurang lebih 50 halaman. Berarti kan hanya seperdelapannya. Ya, mudah-mudahan beberapa bulan mendatang bisa terbit. Amin. Ya. Namun tetap di hadapan kita terhadang, menghadang kesulitan-kesulitan. Karena Sekali lagi saya ingatkan bahwa tasawuf itu bukan ilmu. Bukan semata ilmu, tetapi rasa. Ya, ilmunya itu hanya sepersekian bagian. Ya, seperti puncak gunung es ya. Puncaknya cuma nongol sedikit. Kata orang Inggris, of an iceberg. Ya, tapi badannya di dalamnya besar. Ya. Banyak kapal terjebak di sini, termasuk Titanic <laughs> terjebak di sini ya. Gunung es, wah oh, masih jauh gunung es. Taunya dia sudah kena. Ya. Nah demikian dengan tasawuf. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, saya saya beri terobosan ya. Saya beri terobosan. Mudah-mudahan berhasil terobosan ini. Ini kan namanya juga ikhtiar ya. Ingat bahwa jalan menuju surga itu tidak mudah. Ya. Silakan pelajari kitab ini seefektif mungkin. Ya. Tapi saya akan beri terobosan. Ya yaitu banyak-banyak Fatihah kepada guru-guru kita. Itu. Ya. Bukan sembarang Fatihah, Fatihah yang betul-betul dihadiahkan kepada beliau-beliau ini. Ya, sebab beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Namun kita sering Joledar. Apa cara cara Jawane joledar? <laughs> nahan joledar teh? Joledar itu cuek, ya, tidak tahu jasa. Ya, tidak tahu jasa orang lain pada kita. Ya. Apa kata orang Jawa itu joledar? Lama kita tidak mengunjungi orang tua kita atau kesepuhan kita. Kirim surat juga enggak. Sekalian datang tidak bawa oleh-oleh. <laughs> Ya. nah, itu joledar dalam bahasa sunda ya. Nah, kita ini joledar kepada para masyayikh. Ya, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali dengan sering mengirim Al-Fatihah. Karena mereka memang layak kita kirimi Fatihah. Dalam istilah saya pribadi, saya sebut mereka sebagai ashabul hadiah. Ashabul hadiah. Orang-orang yang layak dianugerahi hadiah Fatihah. Sambung menyambung. Ya, mulai dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaikat al mukarrabin Khususnya paling minimal empat saja. Yaitu Sayyidina Ibrahim, eh maaf, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israel dan Sayyidina Israfil empat. Mau ditambah mungkar nakir boleh supaya kita tidak kejam diinterogasi oleh beliau berdua. Mau ditambah dengan Sayyidina Zabaniyah juga boleh. Ya. Ditambah dengan Sayyidina Malik, Sayyidina Ridwan juga boleh. Ya. Kemudian para nabi dan rasul. Ya. Kirim kepada para nabi dan rasul. Ya. Kalau saya memiliki sekitar 12 nama 13 13 nama mulai dari Sayyidina Adam, Idris, Nuh, Ibrahim istrinya Sayyidina Hajar, Ismail Ayub, Yusuf istrinya Zulaiho e, Musa, Al-Khadir Sulaiman dan Aiza ya, itu pengalaman pribadi ya pribadi sebab uh, yang saya hadiahkan fatah ini yang pernah saya temui mereka dalam mimpi-mimpi saya. Itu, ya. Kemudian para sahabat. Ya. Saya memiliki nama sekitar uh, eh, 13 juga ya. Ya, 13. Kemudian para masyayikh. Ya, para masyayikh. Ya. Mulai dari Sayyidi Syekh Abu Said Hasan Basri, Muhammad bin Isa Syafi'i, Al Hasan bin Hani, terus. Kurang lebih malam Jumat itu saya mengirim sekitar 200 nama setiap malam Jumat. Ya. Yeah. Uh, kalau malam Jumat biasa agar jamaah santri-santri saya tidak jenuh, dalam hati saya saya baca yang saya munculkan hanya nama-nama tertentu saja. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, kenapa Kliwon sih Ustaz? Nanti saya terangkan ya. <laughs> kalau malam Jumat Kliwon saya baca itu semua, kurang lebih 200-an nama. Ya. Ada dari manusianya, ada dari jinnya. Loh kok dari jin? Ya sebab jin itu seperti kita juga. Kita dengan mereka itu sebenarnya terjadi perlombaan fastabiqal khairat. Walaupun mereka katakanlah derajatnya lebih rendah dari kita, tapi kita bisa kesalip, kita kesusul kalau kita lengah. Tahu-tahu mereka sudah jadi waliullah. Kalau sudah demikian, kita harus merunduk berguru pada beliau. Ya, nama-nama seperti Syekh Samhuri, Syekh Sarikondia, Syekh Allah eh, oh, Syekh Sulaiman uh, Syekh Amril Bukhari, Syekh Sulaiman Asarnawi, Syekh Abdul Aziz. Itu adalah nama-nama dari kalangan mereka yang sudah jadi masyaih. Ya. Syekh Surya Kanjana misalnya. Syekh uh, Andaka Wirosajagat. Ya, Sayyidah uh, Ibu Ratu Endang Sukaisi. Sayyidah iya, iya, Ibrahim Ansari. Itu adalah para para masyayih, para awliya dari kalangan mereka. Ya. Itu. Nah, itu saya bacakan. Kalau datang Jumat Kliwon. Kliwon, ini bukan hal mistik ya. <laughs> Jauh dari hal-hal klinik. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini hitung-hitungan para wali terutama Syekh eh, Mahdum Ibrahim Sunan Bonang Malam Jumat itu malam yang sangat hangat sekali. Ya, kalau untuk anak muda ini malam pacaran. Malam apel. Itu malam yang ditunggu-tunggu. Malam Jumat itu. Ya. Kalau orang sudah mulai pacaran dengan Allah, itu malam Jumat itu ditunggu-tunggu. Sebenarnya sebentar dilihat penanggalan, dilihat kalender kapan ya hari Jumat? Persis seperti anak muda, malam minggu kapan ya? <laughs> ya. Sebenarnya di samping malam Jumat ada malam lain, Pak. Ada yang tahu di sini? Malam Jumat? Malam Selasa. Ya. Jadi malam Selasa dan malam Jumat. Iya. Siangnya hari Selasa, hari Jumat. Tetapi hari Selasa pamornya masih kalah dengan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu masya Allah malam Sayyidul Ayam, terutama malamnya ini. Dan fadilahnya besar sekali. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu membaca satu buku kecil Kutayib yang dikarang oleh guru saya Habib Hamid Al Husaini, sahabat dari ayah saya Abdullah bin Nuh. Ya. Beliau membaca, eh, menulis satu uh, kitab tipis Judulnya Keutamaan Hari Jumat. Silahkan baca itu. Ya. Atau bapak-bapak yang suka mengaji, ya, silahkan juga membaca Fadilah Yaumul Jum'ah di kitab tanqihul Kaul. Ya. Nah, kenapa orang-orang takut sama malam Jumat? Ih, serem malam Jumat. Ya. Kalau datang malam ketakutan ketakutan. Itu karena hambatan dari setan. <clears throat> ya. Tentu saja sebagai makhluk yang lebih dulu lahir dari kita, setan tahu fadilah yang hari Jumat. Dan setan tidak mau Bani Adam dan juga Banul Jan di, di, di dunia lain ya. Itu mendapatkan fadilah dari malam yang penuh berkah ini. <clears throat> ya. Begini bapak-bapak. Ya. Anak muda nih jatuh cinta. Saya kira bapak-bapak pernah mengalami ini ya. Bagaimana rasanya jatuh cinta. Ya. Naksir sama cewek adik kelas kita. Nah, ya. Dulu di SMA mana bapak? Hmm, macam-macam pengalamannya ya. Naksir adik kelas kan ya. Setelah sekian lama naksir, akhirnya memberanikan diri, ya, sambil gaya tetap para rubuh, ya, kadang rambut begini, <laughs> ya, ditanya namanya siapa, sudah tahu namanya si Anu, misalnya. alamatnya di mana? Kita cari, kita berusaha menemui itu ya. Nah, malam minggu kita ke rumahnya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Belum-belum kita sudah dipalak. Karena rumahnya di gang, Pak. Di ujung gang kita sudah dipalak, ya, sama anak-anak muda di sana. Ya. Tidak jarang anak muda jadi mundur. Wah, gawat. Malam Jumat seperti itu. Untuk bisa mendapatkan fadilahnya itu, maka banyak palakan-palakan, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Ya godaan, ya, teror. Nah, <laughs> terornya ini yang menyebalkan ini ya. Teror dari siapa? Dari setan. Iblis keturunannya setan. Setan tidak bisa menggoda langsung kita, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Jasadnya terlalu halus. Ya. Dia hanya bisa menyelinap masuk ke hati kita. Ya. Tetapi setan punya anak buah. Ya, ayat terakhir minal jinnati wanas. Khusus malam Jumat mereka lebih menggunakan agen yang pertama yaitu minal jinnati. Maka muncullah memedi-memedi. Ya. Hal-hal yang menakutkan. Yaitu dari jin yang dikendalikan oleh mereka. Ya, muncul kemudian teror Sehingga banyak yang mengalami hal-hal yang mengerikan di malam Jumat. Gambaran-gambaran yang mengerikan di malam Jumat. Ya, sudah gitu, tayangan-tayangan di TV kita malam Jumat filmnya horor lagi. Makin takut saja ke kamar mandi. <laughs> itu jin, Pak. Ya, itu jin. Jin yang me memberi penampakan ya penampakan-penampakan yang menyeramkan. Padahal kalau kita terobos saja mereka dengan sendirinya menciut. Ya, bubar. Kita bisa mengambil manfaat dari malam Jumat itu. Ya. Kemudian di antara malam-malam Jumat ini ya berulang satu malam Jumat yang lebih istimewa. Setiap lima kali dalam dalam perputaran satu bulan ya yaitu kliwon ya tidak ada hubungan dengan mistik sama sekali tidak ada tetapi sudah demikian Allah mengatur dan ini ditangkap isyaratnya itu oleh para aulia ya para ahli hikmah yaitu ada lima Jumat ya dari lima Jumat ini ada yang paling istimewa Itulah malam Jumat Kliwon. Itu lebih mesra lagi kita dengan Sang Khalik. Wallah alam kenapa? Oleh karena itu makin gencar saja hambatannya. Jadi malam Jumat Kliwon lebih mengerikan <laughs> daripada malam-malam Jumat lain lagi Pon. Ya. Satu lagi apa? Wage. Ya. Jadi malam Jumat Kliwon lebih mengerikan. Padahal di balik itu justru lebih lebih ini ya, lebih mesra. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita baca Fatihah ya, ketika kita baca Fatihah maka rahasianya ini ya, rahasianya upayakan kalau bisa nih ya, kalau bisa baca Fatihah itu dalam satu tarikan nafas. Ya, jadi kita tarik nafas dulu, tarik kemudian disimpan di bawah perut ditekan ya saat kita menahan nafas itulah kita membaca Al-Fatihah dari tadi saya menahan nafas setelah selesai Fatihah dilepas <laughs> itu ya itu namanya nafas tenaga dalam Pak ya tarik tekan tahan di bawah perut ciri bahwa kita sukses menahan nafas dengan baik di bawah perut nafasnya tenaga dalam kita masih bisa berbicara seperti yang sedang saya lakukan ini ya mungkin sudah 2-3 menit saya menahan nafas ini 2 menit 3 menit ya dilepas Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kan banyak ya latihan-latihan tenaga dalam. Itu sebenarnya mencuri dari ilmu para aulia. Terus terang saya aja ya, cuma kan saya tidak bisa bicara banyak, biarin deh. <laughs> Dan yang saya sedih dikomersilkan. Oleh mereka dikomersilkan. Kemudian diajarkan kepada sembarang orang. Bahkan dari agama lain. <laughs> ya Allah pusing juga. Ya. Kalau mau belajar tenaga dalam gratis ke saya aja deh. <laughs> ya. Asal mau datang sana ke Bogor. Nah, lebih baik lagi kalau menarik nafas itu cepat. Ya. Tarik. Tahan. Berapa puluh menit Bapak-bapak bisa menahan nafas. Kemudian dilepaskan. Dengan cepat juga. Ya. Jadi menarik dengan cepat, menahan dengan kuat, selama mungkin melepaskan dengan cepat. Ini sangat bermanfaat untuk menarik inti oksigen. Gitu. Dan inti oksigen ini sangat besar sekali manfaatnya. Inti oksigen itu bapak-bapak ibu-ibu tidak bisa terhalang oleh apapun. Ya, di balik dinding kita bisa menarik. Dan kalau sudah kita salurkan, kita bisa menyalurkan tenaganya itu tanpa menjebol dinding ini. Gitu. Itu sebenarnya ilmu para aulia. Cuma sekarang kan zaman komersialisasi. Apapun dikomersilkan. <laughs> ya, saya sedih. Masya Allah. Ya, sebaik, seharusnya ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Dilihat dulu. Ya, apakah yang datang kepada kita adalah orang soleh yang memang sudah layak? Nah, kembali kepada Fatihah tadi. Fatihah itu ditahan dalam nafas. Kalau bisa. Tapi kalau tidak mampu, bagilah Fatihah itu menjadi tiga ruas. Tiga ruas ya. Ruas yang pertama yaitu dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomidin Itu ruas yang pertama. Ruas yang kedua ayat kelima to ayat kelima saja yaitu iya karena abudu wa iya karena sa'in ruas yang ketiga ayat keenam dan ketujuh. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ketujuh ya dan sebaiknya bapak-bapak ibu-ibu ini saya ilmu ini saya dapati dari syekh saya yaitu maha sholli Muhammad, cucu dari Syekh Hasan Mustafa Cilember, Megamendung, Cipayung, Bogor. Syekh Hasan Mustafa ini kakek beliau yang ijazah saya salawat e, eh, untuk menolak sihir dan untuk menolak dengki. Saya tidak tahu judul salat itu apa. Tapi salat itu Allahumma sholli ala salatan tulki bihar ru'ba wal haibata wal ajza wal dafa wal fashalati kulubi adaina wa tulki al imana wal yakina wal quwwata wa syiddal rahmasatak fi qulubina wa qulubil muslimin ajmain wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabi ila Saya tidak tahu apa itu judul salawat itu. Tapi saya reka-reka saja judulnya Salawat Tulki. Ya. Nah, dari cucu beliau, cucu samping saya dapat ilmu ini. Ya. Namanya Kiai Mahfud. Ya. Dibagi tiga, tapi sebaiknya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, empat ayat pertama dan ayat enam tujuh ruas ketiga tadi diwasal. Jadi begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin arrahmanirrahim Malik yamitin Bisa nggak satu tarikan nafas itu? Bisa ya? Bisa dong, Begitu aja nggak bisa. Ya, dilepas. Nanti iya karena budu, iya karena stain. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, pada waktu kita mengucapkan ruas yang kedua yaitu iya karena budaya karena mustaqim bayangkan hubungan kita dengan syekh yang di maksud yang kita hadiahi Fatihah itu. Ila hadrati, misalnya siapa? Ketika kita mendengar Ilahi lastu firdausi ahla Kirim fatihah kepada musannifnya Kepada pengarangnya Yaitu Syahidi Syekh Abu Nuwas Al-Hasan bin Nawi Al-Hasan bin Hani ya, Kita sering salah mengucapkan menjadi Abu Nawas Sebenarnya Abu Nuwas Itu seorang sufi agung, Syekh agung kita kirim Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat iyyaka na'budu wa nasta'in, itulah kita berusaha membuka hubungan dengan beliau. Dan saat kita betul-betul ingin sekali bisa diulang tiga kali. Ya. Iya karena budaya karena stain, iya karena budaya karena stain, iya karena Biasanya ini kalau kita ingin mengambil fadilah dari suatu bacaan. Dan kita hadiahkan pada Syekh Fulan bin Fulan Al-Fulani. Misalnya ketika kita membaca ayat kursi, kita ingin mendapat fadilah dari ayat kursi, apakah fadilah duniawi atau ukhrawi terserah ya. Dua-duanya juga bagus. Ya. Misalnya ingin menyembuhkan penyakit kita, atau penyakit orang yang kita cintai, kita sayangi, anak kita. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Sarifan Dias. Maka pada waktu ia karena budaya kena itu kita ulang tiga kali. Sambil tahan nafas. ia karena budaya kena itu Lepas masuk ke ruas ketiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Saat bapak-bapak kesulitan memahami buku ini, ya, tapi ini rahasia ya. Jangan dikasih tahu sama yang lain. Maka bacalah Fatihah. Seperti itu. Fatihah khusus tadi ya. Fatihah dengan teknik khusus. Kepada siapa? Imam Al-Ghazali. Dan tanpa bermaksud untuk hal-hal yang bukan-bukan kepada murid beliau yang menerjemahkan buku ini dengan baik ke dalam bahasa kita yaitu Abdullah bin Nuh ya jadi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abu uh, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya wa Syekh Abdullah bin Nuh Al-Fatihah Al-Fatihah ya mudah-mudahan buku ini jadi mudah buat Bapak amin ya rabbal alamin Ya. Dan mudah-mudahan memahami buku ini bisa menghantar kepada mahabbah. Inti dari perjalanan tasawuf kita adalah mahabbah, Pak. Ya. Tanpa mahabbah percuma. Ya. Kalau baca buku ini tidak menimbulkan mahabbah, terutama mahabbah kepada al-mahbub sejati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik mungkin lempar saja deh ke dalam tong, tong sampah batin kita. Ya. Tidak ada gunanya. Jadi kita harus mencapai kepada mahabbah. Mahabbah pihak yang memang layak kita mahabbahi Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasih dari kekasihnya mulai dari para sahabat ya ini kekasih zohir karena sempat bergaul dengan beliau dan ada kekasih batin yaitu rekan-rekan sesama nabi al-anbiya wal mursalin yang jumlahnya satu riwayat mengatakan 8000 Riwayat lain mengatakan 125 ribu. Ya. Ada juga yang mengatakan 250 ribu nabi ya kecintaan kita kepada mereka ini ya kemudian sahabat kepada generasi berikutnya tabiit tabiin ya tabiin tabiit tabiin terus kepada masyayikh yang akhirnya kita sampai kepada syekh kita yang pernah kita belajar padanya ketika kita masih hidup kesinambungan sanad ya, kesinambungan mata rantai itu harus dijaga itu kepada beliau-beliau inilah kita menghadiahkan Fatihah. Ya, dalam rangka untuk mencapai kepada kecintaan. Kalau orang sudah cinta pada Allah, maka tidak lagi memandang ibadah sebagai tugas. Ya, ibadah itu sebagai hiburan. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika muda, ya terutama bapak-bapaknya. Apakah berjalan ke rumah pacar termasuk menembus palakan dari okem-okem setempat sampai ke tempat susah payah. Apakah dipandang sebagai tugas, beban tugas? Tidak. Kita laksanakan dengan penuh semangat. Ya. Seperti itulah kita melaksanakan sholat, haji, membayar zakat dan sebagainya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fudail bin Ayad, karena aku mencintaimu, maka aku menyembahmu. Ya. ya Allah, karena aku mencintaimu, maka aku menyembahmu. Inilah orang-orang yang bapak-bapak di alam kuburnya tidak mati. Tetapi tetap hidup. Ya. Kurang lebih menurut guru-guru kami nanti orang di alam kubur itu ada tiga yang pertama yang disiksa habis-habisan di alam kubur nauzubillah kita jangan masuk ke golongan ini ya itulah orang-orang yang kafir pada Allah fasik ya, lebih mementingkan dunia daripada akhirat lebih memperturkan hawa nafsu daripada akal sehat ya maka dia di neraka eh, di kuburannya disiksa habis-habisan begitu berat siksaan mereka sampai mereka menjerit ya Allah kapan selesai siksaan ini segera cepat datang hari kiamat aku sudah tidak tahan lagi biar nanti masuk neraka nggak apa-apa yang penting aku lolos dari siksaan ini padahal di neraka lebih repot <laughs> Itu ya Nauzubillah. Setiap saat mereka disiksa dan seluruh makhluk mendengar jeritan mereka ini. Kecuali manusia dan jin. Dua makhluk mukallaf. Yang oleh Allah memang sengaja ditutup telinganya. Dihijab. Ya, sebab kalau mereka bisa mendengar, mana ada orang yang kafir, mana ada orang yang fasik. Mana ada orang yang maksiat, semua ingat mati. Semua jadi orang soleh tapi sudah menjadi kehendak Allah. Tutup. Nah, yang kedua, orang-orang yang di dalam kuburnya istirahat. Istirahat di hotel transit. Ya, sebab memang kuburan itu adalah transit. Untuk menunggu saat perpindahan sebenarnya ke akhirat, yaitu diawali dengan kiamat. orang orang ini istirahat dalam kenikmatan di hotel transit. Siapakah orang-orang ini? Itulah orang-orang yang ketika di dunianya beriman kepada Allah dan menjalankan ibadah. Menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Tetapi belum mencapai taraf mahabbah. Memandang ibadah sebagai tugas. Oleh karena itu kata Allah, Kau sudah menjalankan tugas dengan baik, sekarang istirahatlah dengan damai. Rest in peace. Ya, kalau kita lewat kuburan-kuburan ya suka ada tulisan RIP. Rest in peace. RIP. Tapi kadang-kadang RIP bisa berarti ripu. Ya. Itu untuk golongan yang pertama tadi ya, ya Nah, ada golongan yang lebih dari itu. Bapak-bapak, yaitu orang-orang yang ketika di dunianya ibadahnya didasarkan kepada mahabbah pada Allah. Cinta pada Allah. Maka ketika dia diwafatkan oleh Allah, mereka matinya mati penasaran. Tapi dalam konotasi positif ya. Apa arti mati penasaran? Ya Allah, betapa sebentarnya umurku di dunia. Padahal aku sedang asik-asiknya bercintaan denganmu. Sedang asik-asiknya menjalankan segala bentuk taklif syar'i yang kau bebankan kepadaku dengan penuh kecintaan. Kok sekarang sudah dimatikan? Ya. Masih terlalu banyak tugas yang ingin aku selesaikan dengan penuh kecintaan. If I had only time. Yeah. If I had only time. Yeah. If I only had time. Yeah. If I only had time, only time. Yeah. Kata Allah, jangan khawatir. Aku perpanjang masa itu di kuburanmu. Ya. Maka seorang syekh seorang imam, Imam Malik. Imam Malik ini terkenal orang yang jarang bicara tasawuf. Rasional orangnya. Tapi di dalam kitabnya mengatakan bahwa alam kubur bagi orang-orang seperti ini adalah eh, masa taklif. Kelanjutan dari taklifnya di dunia. Jadi orang-orang seperti ini masih tetap beribadah, Pak. Masih tetap bisa beramal. masih bisa mengunjungi majlis taklim bagi yang dulu di dunianya hobi ber, mengejar ilmu. Ya. Masih bisa mengobati pasien-pasien bagi mereka yang dulu ketika di dunianya seorang dokter yang mahabbah pada Allah tetap menjalankan tugasnya. Ya. Jadi orang-orang seperti tetap hidup. Tetap aktif. Oleh Allah sudah diberi keabadian sebelum datangnya masa kabir yang sebenarnya yaitu alam akhirat pasca kiamat inilah orang-orang yang diberi anugerah dasarnya apa mahabbah mahabbah pada Allah percuma membaca buku ini kalau tidak menghadirkan mahabbah buang saja ke tong sampah batin kita kalau tidak menghadirkan mahabbah nah Fatihah yang tadi saya ajarkan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, itu dalam rangka mempertautkan mahabbah. Ya. Kalau Anda sulit membayangkan mahabbah pada Allah, berupayalah untuk bisa membayangkan mahabbah pada Rasulullah. Kalau itu masih sulit, kepada para nabi lainnya, kepada para sahabat. Masih sulit kepada tabi'in, masih juga sulit kepada tabi'in tabi'in. Akhirnya kepada guru-guru kita. Ya, jadi mencintai guru kita yang soleh dan juga orang-orang soleh lainnya wong kang soleh kumpulono. Itu dalam rangka membuat kita bisa mahabbah kepada beliau. Nanti kita dihantar kepada mahabbah pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mahabbah pada beliau, mahabbah pada Allah. Kalau kita sudah cinta pada Allah, maka Allah lebih mencintai kita. Maka jadilah kita kekasih-kekasih Allah. Itulah makna aulia Allah. Wallahu a'la. Tersisa waktu tujuh menit lagi nih. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bapak-bapak mendengar ya pertanyaan beliau ya, yang di pojok-pojok sana. Makanya saya dari awal menyiapkan fondasi yang kuat, fondasi keilmuan, supaya tidak sampai seperti ini nantinya. Ini sufi-sufi fatal ini. Ya. Sufi-sufi gadungan ini. Ya. Bagaimana kita bisa memproklamirkan diri sebagai muhib pecinta Allah. Ya. Kalau kita tidak mau taat kepadanya, ibadah itu adalah suguhan dari Allah dalam taman Allah. Kita tidak keluar dari taman itu. Ya, tadi di jalan saya bersenandung gitu. Nyanyian yang diajarkan oleh guru saya Syekh Abu Ali Fatta. Kami tak keluar dari sini wahai. Kami tak keluar wahai kawan. Dari sini dari taman. Madu-madu kemanisan sambil mahbub dinyanyikan. Sambil mahbub. Sambil mahbub dihadirkan. Ya. Kami tak keluar wahai kawan kami tak keluar wahai kawan Dari sini, dari taman Madu-madu kemanisan Sambil mahbub disaksikan Allah, Allah, Allah, Allah La ilaha illallah Katanya ini lagu sufi dari Bosnia Pak. sekian ratus tahun yang lalu tapi kok bisa ditangkap ya sama si Abu Ali Fattah itulah rahasianya ya <laughs> berarti beliau sudah bisa komunikasi dengan masyarakat zaman dulu dan dari belahan bumi yang jauh ya Bosnia ditangkap oleh beliau ya. nah sufi sejati sufi yang tidak keluar dari taman ini Pak taman ibadah Ibadah itu adalah suguhan dari Allah. Kenikmatan dari Allah. Dihidangkan dalam taman Allah. Majlis ini yang resminya bernama Masjid Al-Ihsan adalah taman Allah. Masa kita keluar dari situ? Ya. Saya pengen melempar dengan sepatu itu orang yang bicara seperti itu. Saya ingin tunjukkan kepada orang itu bahwa yang kamu temui itu bukan masyai. Tapi kamu sudah tertipu oleh jin. Ya, banyak yang tertipu oleh jin, Pak. Jin yang pura-pura ana Syekh Fulan bin Fulan Al-Fulani. Kamu mau apa dari saya? Lempar dengan bakyak jin kayak gitu. Ya, tapi bukan dengan bakyak gaib. Ya. Yaitu dengan ucapan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Saya dulu pernah digoda seperti ini. Saya baca subuhun kudusun rabbun. Ya. Di keningnya ada coretan. Kamu siapa palsu, pergi. Ya. Dia memanggil-manggil dari jauh. Tidak berani masuk ke pesantren saya. Belakang saya tahu, oh dia tidak bisa menembus tembok pagar yang dulu sudah ditingker oleh almarhum ayah saya. Dari jauh ngaku bayar, ayo ikut saya. Subuhun kudus. Kelihatan ya kepalsuannya. Mau lebih jauh lagi, ya pakailah jurus robek. Robek saja itu. Ya, diawali dengan salawat uh, Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Allahumma salli adada kulli da'in wa dawain wa barik wa salim alaihi wa alaihim kathira ya saya dapati ijazahnya dari Syekh Khalid Al-Baghdadi An-Naqsyabandi maaf bukan bukan salawat Abdul Qadir Jailani tapi salawat Naqsyabandi ya saya dapati dari uh, buyut bukan buyut ya. buyut ilmiah ya murid-murid dan murid dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi pendiri tarekat naksabandia ya, yaitu Syekh Khalid Al-Baghdadi An-Naqsyabandi. Baca ini, baca. Setelah saya baca itu saya robek ya dengan salah satu jurus robek ya seperti cakar elang gitu ya. Robek Subhanallah itu ternyata seperti kedok itu. Ya, setelah terbongkar itu eh, apa itu? topeng syekhnya itu dari dalam muncul makhluk yang mengerikan. Ya, kira-kira adegannya seperti film-film alien gitu ya. Film alien, alien dari angkasa luar belum tentu ada pada. <laughs> Tubuhnya seperti manusia, cakep. Tiba-tiba setelah dirobek, wah keluar ya. Kurang ajar. Nah banyak santri-santri terkaca. Maka dari itu Pak, saya habiskan sekian banyak pertemuan ini untuk memberi fondasi yang kuat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyerapnya. Supaya kita tidak sampai ke sana nanti. Kepada kesalahan seperti itu. Ya. Tetapi di samping itu kita juga harus mengakui. Bahwa memang ada para aulia yang menyembunyikan ibadahnya Pak. Itu harus kita akui itu. Ya, Kenapa? Karena tugasnya spesial. Tugasnya khusus. Misalnya ada seorang wali yang tugasnya di dunia preman. Memperbaiki preman-preman itu loh. Saya pernah punya guru seperti ini, pernah. Sampai sekarang saya masih punya hubungan dengan beliau. Itu jangan harap kita bisa melihat dia sholat. Jangan harap. Ya. Juga para wali yang bertugas di bidang politik misalnya. Ya atau di ekonomi baik baik low ekonomi atau high ekonomi ya, seperti masuk ke pusat-pusat perbankan misalnya itu jangan harap kita melihat dirinya sholat kalau dia okay, ya okay. persis okay, beneran lantas ustadz di mana dia sholat sholatnya di dimensi khusus ditelingsutkan sholatnya itu diselipkan dalam dimensi khusus yang kita tidak tahu toh ruang dan waktu adalah milik Allah makhluk Allah dia salat di situ dan sholatnya sejuta kali lipat lebih bagus daripada sholat kita sholat yang betul-betul langsung di paseban Allah di hadratillah tapi orang tidak bisa melihatnya ya kalau ini lain pak ini sudah <laughs> lain ya itu Cuma ini kemudian fenomena ini ditiru oleh tasawuf gadungan. oh, saya sudah mencapai itu. Ya, saya lempar kamu dengan bakiak. <laughs> ini diteringsutkan salatnya itu, masukkan dimensi khusus. Nah, ini sesuai dengan salah satu adagium mereka, ya, semboyan mereka, orang-orang yang sufi sejati, syekh sufi sejati, yaitu semboyan mereka apa? Sembunyikanlah amal baikmu seperti engkau menyembunyikan aibmu. Kalau kita, kita tidak mau dilihat aib kita, Pak. Ya, kalau bisa kita tampil sehebat mungkin di depan makhluk. Kita pakai kosmetik, kita pakai hiasan, kita pakai atribut-atribut yang menutupi kelemahan kita. Kalau mereka sebaliknya, yang mereka tutup adalah makom mereka, derajat mereka. <clears throat> Ya. Kesolehan mereka disembunyikan. Ya. Termasuk sholat mereka yang indah disembunyikan. Ya. Apalagi mereka sedang menjalankan tugas khusus. Nanti tahu-tahu si preman ini tiba-tiba mendapat hidayah dari Allah. Saat dapat datang sinar hidayah diterkam di sana. Ya. Kalimat diterkam kurang pas ya. Kurang konotatif. Bukan diterkam. Disambar oleh si wali ini. Ya, jadi begini Pak ya. Hidayah itu seperti hujan. Ada kalanya raat berhenti, ada kalanya turun. Jadi si wali ini bisa melihat kapan orang ini sedang mendapat hidayah. Misalnya dia senang mendapat sakit, atau sedang mendapat musibah anaknya meninggal. Justru kan terjadi satu ya, satu kondisi eh psikoreligius yang pas. Ya, seperti bioritmik ya. Pas di situ masuk di disambar ya wali ini, digeret. Ya, jadi dia kekasih Allah nantinya. Ya, dibimbing. Banyak wali-wali yang lulunya Oke, dulunya rampok, dulunya apa itu? Pemabuk, ya. Rampok, tukang mabok, tukang badok, tukang dan androk. <laughs> ya, itu. Yaitu pencuri, pembegal, pemerkosa, itu ya, pemabuk. Tapi ketika sampai pada Eh, kondisi psikoreligius tertentu dan si wali ini tahu disambar. Kalau kata orang Sunda dijahit. Kalau kata orang Jawa apa? Dijahit itu artinya diambil dari situasi tenggelam. Nah, dientas ya, mungkin dalam bahasanya dientas ya. Pengentasan. Ya, pengentasan orang miskin nih, ya, Pak. Orang miskin dalam istilah sebenarnya orang miskin itu orang yang malang ya pengentasan orang Malang diangkat ya diangkat derajatnya ya banyak para aulia yang seperti ini tugasnya dan itu jangan harap kita bisa melihat ibadahnya ya tapi ini lain kan dengan yang bapak tanyakan wah kalau yang bapak tanyakan itu memang kurang ajar itu bawa ke sini saya gamparin pakai sepatu saya aib sekali itu kalau orang sudah digampar dengan sepatu atau sendal itu aib <laughs> Ini orang yang kurang ajar seperti ini. Ya, oleh karena itulah dari awal saya memperkuat fondasi seperti ini. Wallahu alam bisawab. Sayang waktunya sudah habis. Silahkan kalau gitu ya. Yang punya tugas silahkan keluar. Saya tidak tega ini <laughs> menghalangi pertanyaan. Silahkan. Mm-hmm. <clears throat> Ya, memang idealnya membaca Quran itu satu ayat satu ayat. Ya, tetapi dalam kondisi khusus, ya, dalam hal seperti ini tidak bermasalah. Karena mewasalkan ayat Quran itu tidak diharamkan. Mubah, sesuatu yang mubah. Idealnya memang ayat Quran itu tetapi tidak terlarang untuk diwasalkan. Apalagi kalau kita punya tujuan khusus. Hikmahnya seperti apa? Wallah. Ya, terlalu banyak hal yang belum kita ketahui. Terima kasih. Tidak apa-apa yang lain ridho ya. Yang punya tugas silahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bapak pernah menyaksikan Syekh tersebut karena beliau memang masih hidup atau walaupun kalaupun sudah meninggal tapi kita sering didatangi ya, bayangkanlah wajahnya. Ya. Ini jalan yang paling mudah membayangkan wajah kekasih Allah. Ya. Tetapi kalau sudah tidak ada, bayangkanlah jasanya, Apa jasa yang paling kita rasakan dari Syekh Imam Ghazali? Buku ini misalnya. Bayangkan. Ya. Mudah-mudahan nanti satu waktu kita betul-betul dipertemukan dengan beliau ya. Mereka itu masih hidup, Pak. masih hidup. Ini bukan bohong, bukan dongeng dalam Al-Qur'an diterangkan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Kau jangan katakan mereka-mereka yang gugur dalam mempertahankan agama Allah sebagai orang yang sudah mati. Mereka itulah orang-orang yang masih hidup tetapi kau tidak menyadarinya. Kau terlena oleh duniamu. Kau terlena oleh hijab, kau terkurung dalam hijab-hijab duniawi ini sehingga kau tidak menjadi bahwa mereka itu masih hidup. Satu waktu kita akan tersadar bahwa mereka itu sebenarnya masih hidup. Mula-mula ruh kita digamit saat kita tidur. Sehingga kita memperoleh pengalaman yang kita sebut sebagai mimpi. Mula-mula itu. Ini tahap pertama, Pak. Ya. Yaitu saat kita tidur ruh kita melayang. Kalau sebelum tidur kita mengarahkan layangan ruh kita ini di koridor yang benar, melayangnya di koridor yang benar, Misalnya memperbanyak Fatihah, ya, kemudian membaca Al-Ikhlas, al falak An-Nas, ayat kursi. Ya, kemudian kita terlena oleh salawat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi di kulli ma'lumin lak. Terus kita baca seperti itu dan kita tidak terlena oleh FM favorit kita misalnya. Ya, terlena oleh lagu-lagu apa misalnya. <laughs> Lagu-lagu musik zaman sekarang atau terlena oleh Liga Eropa. Nanti kita mimpinya ketemu Ronaldinho. Ya. Itu. Nah, kalau kita mengarahkan layangan ruh kita ini melayangnya di koridor yang benar, Nanti kita akan digamit oleh ruh-ruh sejati ini. Ya, para masyai. Dunia hakiki itu dunia ruh, Pak. Kita digamit. Kita disapa. Itulah yang kemudian kita alami sebagai mimpi. Sebenarnya maunya beliau-beliau itu menemui kita langsung saat kita bangun. Tapi yang jadi masalah kuat tidak? Kuat kedatangan tamu dari dimensi lain. Ya. Itu bukan pengalaman yang mudah itu. Itu mengguncangkan sekali. Ya, jangankan orang-orang seperti kita Rasulullah saja pilihan dari sekian banyak pilihan best of the best al-mustafa al-mustafa tanya the chosen one Rasulullah bergelar Al-Mustafa. Pilihan dari sekian banyak manusia, sekian puluh miliar manusia. Dari sekian banyak jin, sekian triliun jin. Sebab jumlah jin itu jutaan kali lipat dari kita. Ya. Itu saja pertama kali ditemui oleh Jibril. Apa yang terjadi? Lemas beliau itu. Lemas. Shock. Ya. Shock. Padahal beliau adalah Al-Mustafa lelaki pilihan, the chosen one. Bukan Mustafa ini ya. Kalau beliau Mustafa Kamil, insan Kamil, <laughs> ini insan Kumal. Tapi saya juga Mustafa kan. Pilihan mertua. <laughs> Dipilih oleh mertua untuk mengawini anaknya. Alhamdulillah. Nah, itu saja beliau sudah lemas. Apalagi tingkatan seperti kita ini ya. Maunya beliau-beliau telah menemui kita langsung. Ya, tetapi itu tidak latif. Tidak lembut, dipilih jalan yang lembut dulu. Nanti lama-kelamaan kalau kita mau mengasah jiwa kita, lama-kelamaan kita bisa bertemu langsung. Amin ya rabbal alamin. Itulah satu kenikmatan. Persekot dari kenikmatan kita nanti di surga bertemu dengan mereka secara hakiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenikmatan di surga itu bukan kenikmatan fisiknya saja. Padahal kenikmatan fisik itu sudah alang kepalang luar biasa ya. Surga itu tidak ada tandingannya secara fisik di dunia ini. Pernah saya secara guyon mengatakan ya, saking luasnya surga, kita mau apa di surga? Ya Allah, saya mau istana seluas Pulau Jawa. Hek, Halaman mukanya benua Asia silahkan. Halaman belakang benua Australia. Kolam renang Samudra Hindia. Kolam pancing Samudra Pasifik. Ayo silahkan ambil. Kata Allah. Ya, segala kenikmatan ada di situ. Ya, terus terang Pak ya, bukan saya ini rendah selera, bukan. Tapi justru selera saya terlalu tinggi sehingga dunia ini tidak mengakomodir selera saya. Selera saya seperti tadi, saya ingin villa seluas Pulau Jawa. Halaman muka benua Asia, halaman belakang benua Asia. Ada nggak di dunia seperti itu? Tidak ada. Ya saya sabarin aja nanti di surga. Itu secara fisiknya ya. Tetapi ada kegembiraan, kebahagiaan batin. Kenikmatan batin. Kenikmatan maknawi. Kalau dalam bahasa Arab, yang tadi sebut kenikmatan hisi, hisi itu sensual. His itu artinya sensual, yang dirasakan oleh indrawi kita, sense kita. Ya. Ada kenikmatan maknawi, kenikmatan spiritual, yaitu bergabung dengan kekasih-kekasih Allah. Ya. Mulai dari tingkat rendah ke atas, ke atas piramidal sampai kepada Rasulullah Dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan sejati. Bapak-bapak nikmat kan diundang ke istana? Apalagi istana Bogor. Nikmat. Bisa-bisa disuguhi dendeng rusa. Sate rusa. Nikmat kan? Ya. Menikmati lukisan-lukisan peninggalan warisan Soekarno. Ya. Kemudian menikmati bersihnya istana, aroma kebun raya tapi ada yang lebih nikmat lagi. Disambut oleh Bapak Presiden <laughs> Karena Bapak akan diberi anugerah apa itu bintang penghargaan apa itu ya? Mahaputra. Itu lebih nikmat lagi. Kenikmatan batin. Ya. Nikmatnya sate rusa, ya, nikmatnya rendang, nikmatnya makan-makan minuman. Mungkin seminggu dua minggu kita sudah lupa. Tapi nikmat disambut oleh Bapak Presiden itu fotonya puluhan tahun ada di ruang tamu kita. Setiap ada tamu kita Eta waktu abdi di istana presiden. <laughs> Ya. Itu eta eta etah eta eta abdi etah. Ya. Seperti itu. Nah, insya Allah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau kita mau menapaki jalan ini sesulit apapun kita tapaki kita akan mendapat kenikmatan seperti itu. Amin ya rabbal Ya. Seperti yang diajarkan oleh syekh kita walaupun dia wanita yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya. Dialah seorang salah seorang pecinta Allah. Cinta betul-betul cinta. Ya, mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mendapat taufik dari Allah agar kita bisa mencapai taraf cinta seperti ini. Mohon maaf waktunya saya mulurkan. Malum terakhirnya bertemu ya. Tapi kita bisa bertemu setiap saat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al hidayah wat tawfiq. Subhanakallah wa bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu an la ilaha illa Mari Bapak-bapak kita tutup dengan hadiah Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah dengan niat mudah-mudahan Allah menghantar kita kepada ma'rifat dan mahabbahnya ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ilal malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علمائهم ومشايخهم وإمتهم وأولهم وعارفهم خصوصا إلى سيدنا جبريل وإلى سيدنا إبراهيم وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيد الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي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 هذا اليوم نسألك يا الله أن توفقنا لما فيه رضاك وأن تحصل مقاصدنا وتجعل ذلك صلاحنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ورزقا حلالا طيبا اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وارزقنا حسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجمعنا وجميع المؤمنين في دار كرامتك وأدخلنا جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين ويا رحم المساكين أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh